Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajwa'in Nah saudaraku yang baik Kita tahu kita ini ciptaan siapa? Yakin kita ciptaan Allah? Siapa yang mengurus kita setiap saat? Siapa yang paling tahu persoalan kita? Siapa yang tahu jalan keluarnya? Siapa yang memudahkan segala urusan? Kalau kita belajar, siapa yang bisa membuat kita ingat ilmu? Siapa yang menguasai ilmu? Kalau kita mau rizki, siapa yang membagikan rizki? Siapa yang menahan rizki? Kalau segalanya milik Allah, kenapa kita hanya memberi sisa kepada Allah? Hmm? Siapa yang menentukan jodoh? Siapa yang dapat melindungi kita dari semua kejahatan makhluk? Jawab siapa? Allah pemilik segalanya. Allah penentu segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lalu kenapa kita kepada Allah hanya sisa? Hah? Eh? Salat sisa main. Padahal Allah menyukai as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu adalah amal yang paling dicintai Allah. Kita ngobrol dengan orang dan orang itu justru yang mau nipu lagi. Rapat penting. Siapa yang bisa memberikan ide? Siapa yang bisa memberikan ilham supaya keputusan rapat itu jitu? Lihat lumpur Dunia nggak bisa menghentikan lumpur. Iya kan? Lumpur yang mengalir itu sudah sedunia tuh ahli belajar bertahun-tahun susah. Kalau Allah tidak mengizinkan, kelak-kelak saja terus. Harusnya kita ekspor itu lumpur. Nah saudaraku, maka intan surullah yansurkum. Ustaz sudah siap? Ya Ustaz Fuad akan membacakan ayatnya surat Muhammad ayat ayat 7 ayat 7 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim ينصركم ويثبت aqdamakum Wahai orang-orang yang beriman Jika kamu menolong agama Allah Niscaya dia akan menolongmu Dan akan meneguhkan kedudukanmu Jadi sebetulnya hidup ini Cukup satu aja yang kita pikirkan sebagai pilarnya Yaitu Allah Dan caranya adalah mengikuti Rasulullah. Semuanya harus di awal, di tengah, di akhir bersama Allah. Tadi ada seorang remaja putri bertanya gimana ya supaya kuliah ini ujiannya tidak susah. Supaya ilmunya gampang nempel. Asal tahu saja otak ini milik siapa? Allah. Yang memiliki ilmu siapa? yang bisa membuat kita mengingat siapa? Pertanyaannya apakah niatnya belajar karena Allah? Apakah selama belajar meminta tolong Allah? Apakah selama proses belajar mengajar berlindung kepada Allah? Nah ini yang agak jarang. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Allah, apa susahnya bagi Allah? Ada seorang Eh, dua orang maaf dua mahasiswa yang satu kedokteran yang satu di sekolah administrasi negara beliau dalam satu setengah tahun sambil kuliah hafal itu Quran bayangkan itu padahal kegiatan kampus padat kenapa karena beliau terus menjaga ketakwaannya kepada Allah semoga Allah menyayanginya Beliau menjaga diri supaya tidak berbuat maksiat di kampusnya. Beliau menjaga dirinya supaya penuh dengan keikhlasan hatinya. Beliau menjaga diri supaya maksimal ketaatannya. Dan Allah mencerdaskan, memudahkan hafal itu. Wattakullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Dia Allah mengajari kepadamu. Makanya dahulukan kepentingan Allah dalam segala hal. Karena sebetulnya apa yang Allah pentingkan bukan untuk Allah karena Allah sudah memiliki segalanya dengan sempurna, tapi justru untuk kita. Bagaimana sih teknisnya? Dalam segala hal yang sederhananya begini, misalkan bangun tidur. Siapa yang akan yang mengetahui apa yang akan terjadi hari ini? Siapa? Tahukah apa yang akan menimpa hari ini? Enggak tahu. Kita tidak tahu rezeki kita di mana, ilmu di mana, musibah yang menimpa. Kita enggak tahu anjing mana yang akan menggigit. Kita tidak tahu nih. Hari ini aja kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita. Tapi siapa yang tahu? Allah. Siapa yang menguasai apa yang akan terjadi? Allah. Kenapa kita tidak berlindung dari awal kepada Allah? Kan? Tuh, kita bangun tidur aja enggak udah enggak ingat ke Allah. Harusnya pas bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun tidur sudah berlindung kepada Allah karena kita yakin hari adalah milik Allah. Itu sudah etika yang baik. Syukur kalau tahajud, kawali dengan tahajud. Karena tahajud itu adalah amalan yang paling disukai Allah sesudah amalan fardu. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, diampuni dosa, dimudahkan urusan, doa diijabah, udah bangun tahajud mau apa? Ngorok itu tidak ada keutamaannya. Tapi siapa tahu dalam korokan saya mengandung unsur-unsur doa, unsur-unsur zikir, jangan suka nyari akal begitu. Tapi gimana ah, saya susah bangunnya. Tidurnya jam berapa? Saya tidur jam 12. Kenapa? Habisnya nonton TV, matikan TV. TV itu rame hanya satu penyebabnya, karena disetel. Coba matikan dari awal, enggak rame yakin. Jangan nyimpen TV di kamar. Nyimpen TV di kamar bisa merusak tahajud. Simpen di mana? Di dapur. Coba kalau punya TV jangan nyimpen di kamar. Itu perangkat-perangkapan elektronik, TV di kamar, ada video, ada DVD, ada VCD. Udah maunya nonton nanti. Alhamdulillah saya juga ada yang ngasih TV di kamar. Gak ada kabelnya, beres. Gadis teh rugi, rugi. Daripada kita nonton TV yang gak keru-keruan waktunya, kita kehilangan keutamaan, sholat tahajud, apalagi bandingannya. An? acara mana yang bisa menandingi keutamaan tahajud kecuali acara ilmu yang membuat kita cinta Allah kalau hanya hura-hura apa nyanyi-nyanyi ngalir ngidul ah rugi film memang film ada yang ramai juga ya tapi ramenya kemana kalau ramenya bisa mengingat Allah nonton sebaik-baik film di antara film-film yang mengingat Allah adalah Film yang itu tuh yang nggak pada pakai pakaian itu ya dunia hewan. Ingat kebesaran Allah. Selebihnya disiplin. Mau pergi eh pagi-pagi ini. Mau orang yang mengutamakan Allah Sholat subuh jamaah Pergi ke masjid Apalagi lelaki Udah Kalau lelaki senang di rumah aja nggak mau ke masjid Rasul itu nggak suka Nabi itu Bahkan yang tunanetra saja, bagaimana saya kan tunanetra, terdengar tidak azan, terdengar berangkat. Sampai ada yang pakai tali itu dari rumahnya di zaman Nabi itu, saking ingin mengutamakan apa yang Allah sukai. Wah ini saya mau ditelat-telat, saya subuh jam 5. Tunggu dulu azan jam berapa? Kalau azan jam setengah 5 kita subuhnya telat. Karena amalan yang disukai Allah adalah as-salatu ala waqtiha. Pergi ke masjid, cari yang paling disukai Allah yang mana. Lelaki sab yang paling depan. Cari. Datang ke masjid sebelum azan. Sholat sunat. Koblanya dilaksanakan. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan kobla subuh. Dunia berikut isinya itu pahalanya. Sholat subuh jamaah paling depan. Beres sholat. Terus pulang jangan. Kalau ada waktu tidak ada kewajiban belajar lainnya, zikir dulu. Kenapa? Karena Allah yang melindungi. Bacalah zikir-zikir yang maksud, zikir-zikir yang dicontohkan Rasul sebagai benteng perlindungan, sebagai pembuka pertolongan Allah. Siapa yang melindungi kita selain Allah? Siapa yang memudahkan urusan selain Allah? Mau kemana? Relasi? Enggak. Relasi itu enggak berdaya. Tapi teman-teman saya kaya. A. Kaya itu cuma ngaku-ngaku. Walaupun dia kaya ditutup oleh Allah Jangan memberi, enggak bisa memberi Tapi dia sudah janji Seribu janji Kalau Allah tidak menghendaki Tidak ada yang terjadi Tapi dia sudah nulis di kertas segel Berapa segelnya? 6 ribu Hanya 6 ribu Tidak bisa walaupun sejuta segel ditulis Kalau Allah tidak menghendaki Tidak ada yang terjadi Makanya Pagi-pagi Beres sholat Oh tapi dengar acara ini dulu ya Dengar acara kan wajib Mencari ilmu itu Tidak hanya harus gelombang ini Silakan cari gelombang mana saja <coughs> Yang kira-kira membuat manfaat Saudara mencintai Allah Mencintai kebenaran Hidup lurus di jalan Allah Mungkin acara TV Mungkin radio ini Mungkin radio yang lain Tapi jikir Pasang dengan baik sudah itu ambil uang sodakoh. Kenapa? Karena sodakoh adalah penolak bala. Malaikat mendoakan yang bersedekah di pagi hari. Kalau sedekah doanya bagus dilipat gandakan rezeki. Kalau dia tidak sedekah ya memang doanya jadi jelek nih. Keluarkan rezekinya. Sedekah pada subuh. Kenapa? Karena dia tahu itulah amal yang disukai Allah. Sebelum berangkat pakai pakaian, pilih pakaian yang paling disukai Allah. Ini ada jin ketat. Suka nggak nih Allah pakai jin ketat ini? Enggak. Walaupun lelaki nggak boleh ketat itu. Ini nih menutup aurat nih, hanya kelihatan wajah dan telapak tangan. Tapi itu kan pakaian selam. Sama saja membentuk ya. Kan yang disebut menutup aurat itu tidak hanya masalah tutupnya. Kalau ke masalah kelihatan wajah dan telapak tangan juga tidak boleh membentuk. Kalau suka, kalau nggak suka. Gimana kalau Allah udah nanti nggak suka kulit mulus kalau Allah mau buat perkara gampang gampang sekali. Eh tolong dong eh, bikinkan ini nasi goreng. Tiba-tiba -tiba, kompor meledak, war menyambar wajah. Apa sulitnya bagi Allah mengambil wajah yang mulus, rupawan kalau dia kehendaki. Kalau wajah itu jadi maksiat buat dirinya. Ayo, ingat kalau mau berpakaian, dahulukan pakaian yang disukai Allah. Halo? Kepikir tidak nih? Mau pergi sekarang? Naik angkot. Pilihan banyak duduk di sebelah sini, di sebelah kakek-kakek, duduk di seberang, sebelah remaja putri. Ayo milih yang mana? An? Milih remaja putri. Karena yang duduknya itu, yang naiknya itu remaja putri juga. <laughs> Kenapa Ustaz Fuad tertawa? Pasti kebayangnya lelaki ya. Enggak, yang naiknya itu remaja putri. Kalau duduk dengan kakek, kakek stres nanti. Memang orang itu suka persepsi ya. Persepsi dirinya seperti ada pertanyaan di sebuah rumah sakit ini sedikit menyimpang ya. Di sebuah rumah sakit oh ada mobil tabrakan. Oh ternyata bapaknya itu sakit parah dan meninggal. Nah, si anaknya juga sakit parah, dibawa aja ke rumah sakit. Ketika di di Mau dioperasi itu? Kata dokternya, Hah? Anakku, kenapa begini? Nah, dokter budah itu langsung kaget anakku, kok parah ini? Ayo, jadi tadi siapa yang meninggal? Siapa, ya? Bapaknya. Nah, dokter itu ibunya tuh, pasti bingung. Kenapa sih? <laughs> Pasti nyangkanya dokter bedah itu lelaki kan? Nah, itulah persepsi ya. Makanya jangan jangan mengambil sikap sebelum datanya bal. Bengong oh, siapa dong? Berarti yang meninggal pamannya tuh. Jangan-jangan yang mirip bapaknya. Enggak, itu bapaknya yang meninggal dan yang mengoperasi itu ibunya. Beres, tapi begitulah. Kenapa saudara masih bengong sampai sekarang? Nah, Dirin Ayo terus Allah mau ke kampus luruskan niat ya Allah. Luruskan niat bahwa kuliah ini adalah karunia Allah. Kita ditakdirkan bisa kuliah sebagian tidak. Bahwa tubuh ini milik Allah, Allah yang memberi rizki, Allah yang memberi sehat, Allah yang memberi kemudahan. Banyak orang yang lebih pintar dari kita belum diberi kesempatan kuliah oleh Allah. Maka selama kuliah ya Allah saya niat ingin menjadi seorang sarjana yang hidupnya penuh manfaat. Selama kuliah saya benar-benar ingin bisa dekat denganmu Karena saya tidak tahu apakah saya bisa diwisuda atau tidak Saya tidak tahu ajal saya kapan datang Tapi saya ingin setiap proses kuliah ini adalah menjadi amal soleh saya dia benar-benar jaga sebelum berangkat dia jaga wudhu supaya dia siap sholat kapanpun juga diperlukan. Dan kalaupun malaikat maut menjemput, dia ingin dijemput dalam keadaan suci. Naik angkot juga zikir di dalam angkot itu berlindung kepada Allah. Walaupun di depannya ada yang menarik, dia jaga pandangan. Tidak. <laughs> Tidak. Lihat ke kanan ada ahwat tapi aman karena sepuh sekali ya. Nenek sepuh juga ahwat ya. <laughs> Jangan seperti itu tuh yang disuruh Nabi. Ayo kamu naik anak unta aja. Hah? Masa ya Rasul saya udah tua ini naik anak unta? Loh, emangnya unta tua anak siapa? Tuh, telat lagi ya udahlah nggak apa-apa. Anak unta kan tidak selalu kecil, unta aki-aki kan anak unta emangnya unta tua anak siapa Ya maaf ya. Hadirin teruskan. Tadi sampai di mana ya? Bukan onta, yang penting oh di jalan. Cari di kelas, ya Allah, hanya engkau lah yang menguasai ilmu. Kalau sempat di kampus, datang ke musola dulu, sholat sunat di sana, doa, ya Allah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Berlindung kepada Allah. Ketika sampai di kelas, cari tempat duduk yang tidak menggoda ya kan ada tempat duduk yang ya di depannya ah pokoknya godaan aja jadi lihat ah gitulah pengalaman dulu beberapa orang ya. Yang kalau di depannya banyak godaan repot. Kalau ini wanita mahasiswi lihat dosen yang cakep banget jaga pandangan. Tidak, saya bukan butuh dosennya, saya butuh ilmunya. Jangan sampai ada dosen saya ngajar apa aja sih dari tadi. Rupanya nggak lihat papan tulis, lihat dosennya melulu. Ini juga jadi maksiat. Jaga pandangan. Kalau dosennya wanita, ah lelaki apalagi. Ya waduh, lebih baik banyak nunduk dan lihat papan tulis aja. Daripada lihat dosennya leng, leng. Itu kuliah tuh maksiat. Makanya kalau bisa dosen itu pakaiannya sedikit yang lupalah model drum ya supaya nggak pening mahasiswanya iya harus diakali supaya tidak jadi maksiat di kampus. Begitulah orang yang menjadikan kampus sebagai sekolah, sebagai amal soleh, dia mendahulukan Allah. Ketika azan tiba, dan kira-kira dosennya baru selesai atau guru selesai jam setengah dua, ah minta izin saja. Belum tentu panjang umur. Kecuali kalau memang itu sangat emergensi, As-salatu ala waktiha Salat tepat waktu adalah Hal yang sangat disukai Allah subhanahu wa ta'ala Nah rekan-rekan Begitu pula bekerja Dagang Dagang itu dahulukan Allah Bukan dahulukan pembeli Pembeli itu tidak bisa memberi rizki Yang memberi rizki itu Allah Niat, ya Allah saya niat mencari nafkah karena engkau Saya niat menjemput rizkimu untuk menafkahi keluarga Untuk memiliki rizki, untuk beramal soleh Ya Allah saya tidak mau licik sedikit pun juga Kebetulan dia pedagang jeruk dia niat dari rumah, ya Allah hanya engkau pembagi rizki. Datang ke tempat jualan, dibersihkan tempatnya karena sebagai seorang muslim harus memperlihatkan keindahan Islam. Dia dagang, dia benar-benar tidak iri dengan kiri kanan, bahkan dia doakan, ya Allah, mudah-mudahan tukang jeruk samping saya laku jeruknya, banyak rezekinya. Yang ini juga ya Allah, dia doakan, dia tidak merasa punya pesaing. Karena rezeki itu Allah yang membagikan. Dia senang Beli ke tempat dia enggak jadi, beli ke sebelah kanan dia gembira karena yang sebelah kanan juga hamba Allah. Jeruknya benar-benar tidak pakai tipu daya. E, mang mang, jeruk ini manis tidak? E, tidak tahu, Pak. Saya belum makan satu persatu. Jangan ngomong begitu nanti marah ya. Saya tidak tahu, Pak. Tapi jeruk yang saya makan ini ya manis menurut saya, tapi belum tentu manis menurut Bapak. Dicoba saja. Yang gini mah asam ah, itu gak enak. Ya, yang gini-gini aja dijual. Alhamdulillah Pak, memang rezeki saya hari ini jualan ini. Mungkin di sebelah kiri atau sebelah kanan ada jeruk yang sesuai dengan keinginan Bapak. Silahkan saja Pak. Dia tidak dapat uang, tapi dia dapat pahala. Pahala sabar, pahala bersikap baik, pahala tidak sakit hati. Subhanallah. Ada lagi yang beri, berapa ini jeruk? Jeruk tuh berapa sih harganya Sekilo? Kan? Tujuh ribu katakan tujuh ini 11 ya dibulutin aja ya 9 ribu berapa ini jeruk 9 ribu cep ibu teh mau beli sekilo tapi duitnya cuma punya 5 ribu ibu mah nggak mau nawar dan ya, kata ceramah agim kalau belanja jangan cuma nawar, suka nawar jujur aja uangnya ada berapa ibu punya berapa 5 ribu tapi pengen sekilo tapi ibu nggak mau nawar. Cerdik si ibu nih. Kita sebagai seorang yang sudah belajar ikhlas, lihat ibu-ibu untuk apa jeruk? Anak ibu tuh lima. Kalau beli jeruk setengah kilo nggak kebagian semuanya. Ibu ingin semuanya kebagian. Sepertinya kita rugi empat ribu tapi membahagiakan orang karena Allah. Membahagiakan seorang ibu yang ingin memuliakan anaknya. Itu untungnya. Enggak bisa diukur dengan uang. Berapa sih uang? Cuman beberapa ribu, beberapa juta. Tapi membahagiakan orang. Itu bisa dunia berikut isinya. Pas pulang. Ya Allah. Itu tukang dagang. Benar-benar akhlaknya bagus. Enggak, enggak babi bu, kasih aja padahal saya tahu dia rugi. Ganti rezekinya ya Allah. Sholat ibunya sholat duha keluar doa. Bisa jadi itu. Apa jadi laku sebelum tentu. Tapi badannya sehat. Ilmunya nambah. Sambil jualan jadi senang zikir. Sambil jualan pakai walkman ngapalkan Quran Memang dia profesinya pedagang jeruk, untungnya tidak seberapa, tapi anak-anaknya dibuat cerdas oleh Allah. Semuanya dapat beasiswa, semuanya penghafal Quran. Coba itu, itu bisa jadi karena ribu yang kita cari karena Allah. Jadi kalau orang mengutamakan Allah, hitung-hitungannya beda dengan hitung-hitungan kita. Dan ringan, ringan. Nah inilah yang diharapkan hadirin Para istri Halo istri Ibu Calon-calon mempelai wanita Cobalah mengurus keluarga itu karena Allah Jangan karena suami Jangan mengejar cinta suami Jangan mengejar pujian suami Jangan mengejar balas budi anak-anak Enggak, lakukan ya Allah karena engkau Engkau takdirkan saya menjadi istri Saya berkhidmat kepada suami karena engkau ya Allah Waduh, istri yang berkhidmat ikhlas karena Allah luar biasa. Ringan itu. Beban seberat apapun ringan. Karena orang-orang yang karena Allah, dia akan menikmati apapun yang dia lakukan sepanjang itu kebenaran dan ringan. Justru orang-orang yang bukan karena Allah itu berat dalam hidup ini. Perkara remeh jadi perkara besar, perkara ringan jadi perkara berat, perkara enteng jadi perkara sulit. Kenapa? Karena tidak mengutamakan Allah. Nah, enak. Nah, inginnya begitu nih keluarga besar pendengar ini. Pokoknya Allah aja naik oh elf apa tuh yang ngebut itu belindungnya kan eh ya Allah eh uh, ya Allah agak mual nih tolong tolong ya Allah jangan biarkan mual tenang ya Allah enggak lah yang mual uh, tenang ya Allah terus ke Allah terus tolong ya Allah tolong itu bisa dihilangkan itu oleh Allah karena berhasil ingat ke Allah supirnya kan agak ngebut ya Allah tolonglah ya Allah tolong ini supir ini sadarkan kau lah yang menguasai supir ini tiba-tiba sih ke pinggir Menyung tuh supirnya lari ke WC. Allah lah yang mengatur sedemikian rupa. Naik pesawat. Sekarang kan musim pesawat mendarat di mana aja. Ya siapa lagi selain Allah yang menguasai kejadian Berlindung ya Allah Mau naik pesawat nggak usah Aduh gimana nih kalau pesawat jatuh percuma Diingetin juga nggak berpengaruh apa-apa sudah Allah saja yang menguasai semuanya. Kalau kita mau pergi <coughs> anak-anak titipkan kepada Allah. Karena Allah yang menguasai anak-anak. Anak mau pergi sekolah, kita nggak bisa jagain anak. Titipkan kepada Allah, Ya Allah anak ini adalah milikmu, ciptaanmu, dalam kekuasaanmu, dalam genggamanmu. Ampuni kalau saya sebagai orang tua kurang bisa mendidik, menjaga anak. titip ya Allah selama di sekolah, lindungi dari apapun yang mencelakakan, mudahkan dia mencapai ilmunya. Ya Allah jaga dari apapun yang akan menggelincirkan. wudhu itu doa. Anak di sekolah, ingat ambil wudhu salat dua rakaat minta itu berhajat kepada Allah ambil wudhu. Ingat ke suami lagi dinas luar, takut suami tergoda oleh oleh godaan-godaan. Ambil wudhu, sholat, minta perlindungan Allah. Enak ke Allah tuh kes karena dekat Allah maha dekat. Wahwa ma'akum ma'inama kuntum. Asik tidak nih? Tapi tentu saja proporsional. Jangan karena kita mengutamakan Allah sambil ngobrol tuh zikir aja dan zikirnya tuh keras. Subhanallah, subhanallah. Ibu ngomong apa? Astagfirullahaladzim. kalau overacting dan tidak dipahami yang lain. Lalu kalau ada yang marah seperti yang tadi malam dikatakan. Kalian bagaimana? Lalu kita tiba-tiba mengatakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari tipu daya setan. Kata suami. Memangnya saya setan. A'udzubillah. Jadi marah harusnya dikondisikan zikirnya zikir yang proporsional. Nah, asik tidak nih hadirin? Para pendengar, asik tidak? Terus mau ke siapa lagi kita kalau bukan ke Allah? Yang lain-lain repot. Kita sekarang konsultasi sama yang dikonsultasiin aja kalau lagi pusing. Ada konsultasi rumah tangga, ternyata dia aja diambang perceraian. Padahal dia adalah tokoh yang bisa membuat orang tenang dalam rumah tangga berat. Bukan berarti orang yang kita konsultasi ini itu adalah jelek. Tetapi kita harus tahu bahwa manusia itu tidak bisa menyelesaikan persoalan dirinya kalau tidak ditolong Allah. Kalaupun kita harus datang ke dokter, ke psikolog, psikiater, ke ulama, ke ustaz, hati kita ke Allah saja. Ya Allah, saya datang ini ikhtiar, jadikan jalan bagi saya untuk mendapat ilmumu, solusi darimu. Makan obat, jangan bergantung ke obat yang obat, sembuhkanlah diriku. Demi membelimu, saya jual motor. Jangan begitu. Makan obat, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hanya engkau yang maha menyembuhkan. Obat hanyalah jalan. Mudah-mudahan saya beli obat ini rezeki buat apotek, buat pabrik obat Ya, tapi yang pasti hanya engkau lah yang menyembuhkan diriku. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Nah begitulah zikir mementingkan Allah dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Wadukurullah, kastirolehanakum tuflihun. Insyaallah kita akan diberi keberuntungan.